yang ikut merilai kajian kita ini juga para pemirsa beberapa stasiun TV, Persada TV, Niaga TV, Robbani TV dan yang lain-lain serta para netizen melalui akun manapun. Kita kembali berjumpa di hari Kamis sore ini kita membahas kitab Al-A'malul Qulub atau amalan-amalan hati dan kita sudah selesai membahas salah satu amalan hati yaitu khusyuk. Sekarang kita masuki ke amalan hati berikutnya yaitu al-muraqabah. Muraqabah termasuk salah satu amalan hati. Bahkan induk seluruh amalan hati atau batang atau pokok dari amalan hati yang dari muraqabah ini lahir beberapa cabang amalan hati. Cabang amalan hati amalan hati lain dari muraqabah lahir ikhlas, lahir tawakal, lahir khusyuk dan seterusnya. Ketika seorang hamba memiliki sifat muraqabah, akan solehlah hatinya, istiqamahlah sikapnya. Ketika tidak ada muraqabah dalam hatinya, maka akan kotorlah hatinya, buruklah perilakunya, hilanglah tawakalnya. Ini pentingnya muraqabah. Selain itu, muraqabah termasuk salah satu di antara sifat orang mukmin yang hakiki. Seorang mukmin yang hakiki adalah seorang mukmin yang yakin bahwa dirinya selalu diawasi lahirnya batinnya oleh Allah Azza wa Jalla. Setiap detiknya Allah mengawasi dan menatapnya. Mendengar seluruh ucapannya, mengetahui seluruh amalannya. Karena Allah selalu mengawasi setiap detik dari waktu yang berlalu dalam kehidupan kita mengetahui setiap hembusan nafasnya, desiran dakwahnya, darahnya, kedipan matanya dan dicatat. Allah menyuruh malaikat untuk mencatat seluruh yang kita amalkan dan kita ucapkan. Allah menyatakan Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tak ada satupun kata yang keluar dari mulut kecuali di sampingnya ada raqib dan ada atid. Apa itu muraqabah? Muraqabah berasal dari kata raqaba yuraqibu muraqabatan. Diambil dari asal kata rokoba. Makna rokoba adalah memperhatikan sesuatu. Dari rokoba ini lahir kata rokib. Rokib artinya yang menjaga atau yang memelihara atau yang mengawasi. Ada kata lain kalau orang Arab menyatakan raqabtu syai arqubuhu rukuban artinya rasantuhu Raqabtu aku memuraqabah sesuatu artinya aku mengintai dan mengawasi sesuatu itu. Dari kata raqaba ada lahir kata marqab. Marqabah sebuah tempat yang agak tinggi sedikit, orang berdiri di tempat tinggi itu mengawasi sekelilingnya. Marqaba artinya tempat mengawasi. Nah, oleh karena itu muraqabah maknanya adalah secara bahasa maknanya adalah pengawasan. Salah satu di antara Asmaul Husna adalah Ar-Raqib. Makna Ar-Raqib al ladhi Alladhi la yaghibu anhu syai' Raqib itu artinya yang menjaga, memelihara, mengawasi. Tak ada sesuatu pun yang lolos, yang luput dari penjagaannya, pengawasannya. Itu makna muraqabah secara bahasa. Adapun muraqabah secara syar'i maknanya salah satunya diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Madarijus Salikin. Kata beliau, al-muraqabah hiya dawamu ilmil amdi wa taqayyunihi wa tayakkunihi al haqqi ala zahirihi wa batinihi. Makna muraqabah adalah seorang hamba selalu mengetahui dan meyakini pengawasan Allah terhadap dirinya baik aspek zahirnya ataupun aspek batinnya. Jadi selalu merasa diawasi oleh Allah dan ini merupakan buah dari ilmu sang hamba bahwa Allah selalu mengetahuinya, mengawasinya, memperhatikannya, mendengar seluruh ucapannya, memperhatikan seluruh amalnya di setiap detik dari kehidupan yang dilaluinya. Maka muraqabah merupakan wujud peribadatan kepada Allah Azza wa Jalla dengan kandungan beberapa al-asmaul husna. Kita dulu pernah membahas sebuah kutaib namanya at taabud bil asma'i wasifat Beribadah kepada Allah dengan isi kandungan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dan ini termasuk di antara makna ihsa yang terkandung dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, "Inna isman Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman faman ahsaha dakhalal jannah. Allah memiliki 99 nama yang siapa yang mengihsa terhadap 99 nama ini dia masuk surga. Salah satu kandungan makna ihso adalah beribadah kepada Allah dengan isi kandungan nama-nama Allah tersebut. Salah satu jenis ibadah terhadap kandungan al-asmaul husna adalah muraqabah. Dan muraqabah ini termasuk beribadah kepada Allah dengan beberapa atau kandungan makna beberapa nama Allah yaitu Ar-Raqib, al hafidh Al-Alim, al sami Al-Basir, Al-Khabir, Al-Latif. Kalau kita meyakini Allah Maha melihat, maka kita akan selalu merasa dilihat oleh Allah. Kalau kita meyakini nama Allah Ar-Raqib, Maha Pengawas, kita akan selalu merasa diawasi. Kalau kita meyakini Allah Al-Alim, maka kita merasa selalu diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Apa akibatnya? Akibatnya kita hati-hati dalam berbicara, dalam berperilaku, bahkan dalam berfikir dan berprasangka. Karena Allah tahu prasangka kita. Maka berkata Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, kata beliau, فَمَنْ أَقَلَ هَذِهِ الْأَسْمَاءِ ta'am wa ta'abbada bi muqtadhaha hasalat lahul muraqabah. Ketika seseorang memahami nama-nama Allah yang tadi disebutkan, nama Allah al hafidh nama Allah Ar-Raqib, nama Allah Al-Alim, As-Sami, al basil Al-Khabir, siapa yang memahami makna itu dan beribadah dengan isi kandungannya, lahirlah sifat muraqabah dalam dirinya. Muraqabah itu selalu merasa diawasi. Tidak hanya oleh Allah, tapi juga oleh para malaikat. Ada malaikat pencatat rokib dan atid seperti ayat ke-18 surah Qaf tadi, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada ucapan yang keluar dari mulut walau sekata, kecuali di sampingnya ada raqib dan atid. Kanan kiri raqib dan atid. Depan belakang malaikat hafadah Lahu muaqqibatu min baini yadayhi wa min khalfi min amrillah. Bagi setiap orang ada malaikat yang menjaganya di depannya dan di belakang mereka menjaga karena perintah Allah tidak hanya menjaga dari kecelakaan yang tidak ditakdirkan, tapi juga menjaga dalam arti mengawasi perilaku kita. Ada malaikat korin mendampingi kita. Belum kalau kita membaca wirid doa tertentu, malaikat eh, Allah mengutus malaikat lain Ketika kita mau tidur, membaca ayat kursi, Allah kirim malaikat untuk menjaga kita. Selain malaikat yang tadi disebutkan. Belum kalau kita beramal amal tertentu, membaca Al-Quran, ngaji seperti ini, malaikat rahmat turun. Jadi dikelilingi kita, walaupun, walaupun sendirian, ada banyak malaikat melihat, mengawasi, mencatat, Allah tentu saja lebih mengawasi lagi kepada kita. Nah, sadarlah bahwa setiap detik dari kehidupan kita, kapanpun, dimanapun, sedang apapun, walaupun tidak ada makhluk lain, kita tidak pernah sendirian. Selalu ada yang mengawasi. Inilah yang disebut dengan muraqabah. Berdasarkan hal itulah maka muraqabah merupakan sifat yang sangat agung bahkan ini wujud nyata dari tingkatan tertinggi dari agama ini. Kita sudah pernah mengetahui ada tiga tingkatan dalam beragama. Seperti yang diterangkan oleh para ulama diambil dari hadis Jibril. Jibril datang berupa orang dengan pakaian sangat putih, rambut sangat hitam gitu ya. Tidak terlihat bekas safar tapi tak ada yang mengenalnya dan bersikap sangat akrab dengan Nabi SAW lalu bertanya apa itu Islam, apa itu iman dan apa itu ihsan. Diterangkan. Yang kemudian ini disebut dengan maqamatud din salasa. Tiga tingkatan agama. Tingkatan terendah Islam. Tingkatan berikutnya iman dan tingkatan yang paling tinggi ihsan. Ketika ditanya akhbirni an anil ihsan, beritahukan kepada tentang ihsan. Beliau menjawab Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Dan ini tingkatan tertinggi. Kalau tidak mampu ke taraf ini, taraf berikutnya. Fa'illam takun tarah fa'innahu yarak. Kalau kamu tidak bisa melihat Allah, Allah melihat kamu. Nah ini yang disebut dengan muraqabah. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah ketika menerangkan hadis ini. Kata beliau, "Hadza min jawami'il kalim allati u'tiha u'tiyaha sallallahu alaihi wasallam anna law qaddarna anna ahadana qama fi ibadatin wa huwa yu'ayinu rabbah wa lam yatruk shay'an mimma yaqdiru alaihi." من الخضوع والخشوع وحسن الصمت واجتماعه بظاهر وباطنه على الاعتناء بتتميمها على أحسن وجوهها إلا أتى به فقال اعبد الله في جميع أحوالك كعبادتك في حال العيان Kata Imam An-Nawawi, hadis ini tentang ihsan ini, kalimat ini disebut Jawami'ul kalim. Agak susah mencari terjemahan yang tepat. Jawami'ul kalim itu singkat tapi padat. Kalimatnya ringkas tapi maknanya mendalam. Hadis-hadis Nabi alaihi wasallam rata-rata demikian. Allah memberikan kemampuan kepada beliau untuk memiliki kemampuan spesial ini. Ringkas tapi padat. Indah lagi. Kata Imam An-Nawawi seandainya kita sedang melakukan ibadah. Seorang hamba melakukan ibadah dan dia bisa melihat Allah. Apa yang terjadi? Efek melihat kepada jiwa orang yang melihat besar loh harimau, kita bayangkan saja nggak takut, nggak apa, gitu ya. Lihat di film nggak takut, tapi kalau lihat kenyataannya gemeter lutut atau ya nggak? Jantung duk duk duk duk duk duk duk. Kalau langsung bertemu tanpa pembatas, tanpa kerangkeng. Coba umpamanya antum ke taman safari. Nggak nggak nyuruh nggak ini contoh pakai mobil. Binatang-binatang di sana kan bebas ya. Kita yang dikurung di mobil. Lihat, padahal di mobil ditutup. Apa yang terasa? Uh, takut. Takut dia ngamuk, nyerang, nanti kacanya umpamanya bisa hancur, masuk, macam-macam tuh. Itu efek melihat. Beda dengan hanya menghayalkan, membayangkan. Nah, kalau umpamanya seorang hamba sholat ibadah kepada Allah bisa melihat Allah, efeknya besar. Maka tak ada sesuatu pun yang bisa menyempurnakan ibadahnya ketika itu kecuali pasti dia lakukan semaksimal yang dia bisa. Baik kekhusyuannya, keikhlasannya, kesungguhan sikapnya. Seorang bawahan dipanggil oleh atasan duduk pasti sikapnya nggak ada yang edeng, nggak ada yang sambil begini-beginian gitu ya. Pasti sikapnya sempurna. Gatal pun ditahan, mau bersin pun ditahan, mau batuk pun ditahan. Itu kan efek dari langsung berhadapan dengan orang. Ini orang yang kita segani. Apalagi Allah Azza wa Jalla. Seandainya seorang hamba ketika beribadah langsung melihat Allah, pasti dia maksimal. Ini ihsan. Seolah-olah perkataan Nabi yang menyatakan, Anta'budallaha ka'annaka tarah, kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Makna hadis ini u'burillah fi jami' ahwalika ka ibadatika fi halil iyan Sembahlah oleh kamu Allah Azza wa Jalla dalam keadaan bagaimanapun seolah-olah seperti ibadah kamu ketika kamu seolah-olah melihatnya. Jadi ihsan ibadah manusia kepada Allah. Ya boleh ihsan dalam makna seperti ini ditujukan kepada orang sekalipun Nabi Muhammad SAW. Saya mah merasa ihsan kepada Nabi Muhammad SAW Syirik. Karena ihsan ibadah. Ihsan harus kepada Allah. Nabi SAW menyatakan al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah. Ihsan itu kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihat. Fa'ilam takun tara fa'innahu yar. Kalau kamu tidak melihatnya, maka dia melihatmu, sadari itu. Dan yang memiliki kemampuan untuk itu hanya Allah. Allah melihat lahir batin kita. Manusia tidak termasuk para nabi apalagi sudah pada wafat Nabi, nggak tahu keadaan kita, apalagi batin kita. Ketika Nabi Muhammad ada pun, beliau tidak tahu isi hati orang, enggak. Kecuali kalau Allah memberitahukan. Tapi pada saat pada dasarnya tidak. Maka kita tidak boleh merasa ihsan kepada Nabi Muhammad SAW. Apalagi beliau sudah wafat. Oleh karena itu ihsan kepada Allah karena ibadah. Siapa yang merasa dirinya sekarang diawasi oleh Nabi Muhammad SAW ini sudah bisa jatuh ke dalam syirik rububiyah dan uluhiyah. Rububiyahnya karena ada selain Allah yang bisa mengawasi makhluk termasuk hatinya dan itu hanya Allah. Uluhiyahnya yaitu ibadah dalam bentuk murokobah, merasa diawasi oleh Allah selalu. Itu uluhiyahnya. Uluhiyah itu ubudiyah. Kalau ini ditujukan kepada Nabi SAW maka syirik. Jadi kata Imam An-Nawawi seolah-olah sabda Nabi yang menyatakan anta'budallah Wakannaka tarah Artinya sembahlah oleh kamu Allah dalam keadaan bagaimanapun Semaksimal yang kamu bisa Seolah-olah kamu melihat Allah ketika kamu menyembahnya Bagaimana kedudukan muraqabah di dalam agama berkata Imam Ibn Qayyim rahimahullah Beliau terangkan in dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in. Kata beliau, "Fal muraqabatu asasul a'malil qalbiyyati kulliha wa umuduha alladhi qiyamuha bihi." ولقد جمع sallallahu alaihi wasallam usul a'malil qalbi wa furu'iha kulliha fi kalimatin wahidah wa hiya Qauluhu fil ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah. Kata Imam Ibn Qayyim, muraqabah adalah dasar dari seluruh amalan hati. Dan tiang dari semua amalan hati yang menyebabkan seluruh amalan hati yang lain bisa tegak. Amalan hati yang lain seperti ikhlas, khauf, roja, kemudian mahabbah, kemudian tawakal. Semuanya itu tegak lahir karena adanya muraqabah, karena merasa diawasi oleh Allah, ikhlas kita nggak mau riya, Karena merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla, takut kita kepada Allah. Jadi adanya ikhlas, adanya takut, adanya harap, adanya cinta. Itu lahir dari adanya muraqabah. Nabi SAW telah menghimpun seluruh pokok-pokok amalan hati dan cabang-cabangnya dalam satu kalimat yang disebut dengan ihsan. Yaitu engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Maka kata Imam Ibn Qayyim Perkataan "U'budillah ka'annaka tarah" ibadahlah kamu kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Fahada maqamul muraqabah. Ini adalah makomnya muraqabah. Dan muraqabah adalah buah yang paling manis dari tiga tingkatan agama. Islam, iman, dan ihsan. Lalu berkata Nabi alaihi wasallam, "Fa illam takun tarah fa innahu Kalau kamu tidak melihatnya, sesungguhnya dia melihatmu. Ketika menerangkan ayat ya, hadis ini, kata Imam Ibnu Qayyim, ihsan ada dua rukun. Kalau umpamanya Islam ada lima rukun. Rukun rukun Islam yang lima. Syahadat, salat, zakat, saum, haji. Iman ada enam rukun. Iman kepada Allah sampai iman ke hari akhir, eh, iman ke takdir. Ihsan ada dua rukun. Rukun yang pertama anta'budallaha ka'annaka tarah kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Ini rukun tertinggi. Ya bisa semua orang mencapainya. Dan rukun yang kedua, kalau kamu tidak mampu mencapai level ini, beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya, boleh turun satu level ke tingkat yang kedua, Fa'ilam takun tara hadirkan keyakinan, kesadaran dalam dirimu bahwa kamu diawasi, dilihat oleh Allah. Inilah yang disebut dengan muraqabah. Sebagian ulama menyatakan bahwa dua kalimat ini maknanya sama. Kalimat pertama samar Kalimat kedua penjelasan dari makna kalimat yang pertama. Kalimat pertama, kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Dan ini sesuatu yang terberat bagi manusia. Tapi ini bisa menimbulkan kesalahpahaman seolah-olah kita melihat Allah susah diaplikasikannya. Bagaimana? Karena kita dilarang menghayalkan zat Allah. Nggak bisa, nggak boleh. Nabi SAW bersabda, Tafakkaru fi khalqillah. Dalam riwayat lain, tafakkaru fi ala'illah wa la tafakkaru fi dhatillah fa, fa innakum lan taqdiru qadrah. Berfikirlah kamu tentang makhluk Allah. Tapi jangan sekali-kali berfikir tentang zat Allah karena kamu tidak akan mampu mencapai. Allah itu tidak bisa dicapai oleh indera kita, termasuk akal kita, tidak bisa diilustrasikan, dipermisalkan karena Allah tidak ada yang menyerupai. Maka mendeskripsikan Allah dengan deskripsi tertentu terlarang. Karena sama dengan berbicara tentang Allah tanpa ilmu dan itu terlarang. Jadi beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya adalah sesuatu yang mustahil dan bisa terjerumus ke dalam kekeliruan nanti orang membayangkan zat Allah padahal itu terlarang maka diterangkan di kalimat kedua fa illam takun tara fa innahu yarok ini maknanya artinya kamu nggak mampu mencapai level pertama sadari kalau kamu nggak bisa melihatnya dan memang tidak akan bisa melihatnya sadari dia melihat kamu Artinya ketika ibadah hadirkan kesadaran ini. Ketika ibadah itu kita diawasi oleh Allah, dilihat dan ditatap oleh Allah. Tidak hanya ketika ibadah tapi dalam seluruh aktivitas. Termasuk aktivitas duniawi. Muamalah dengan sesama manusia bermuamalah di bidang ekonomi, sosial, politik. Ingat, Allah selalu menatapmu, mengawasimu, melihatmu. Semua omongan, perilaku kamu dicatat, kelak akan diperlihatkan, dibalas, dibertanggungjawabkan. Sikap murokoba ini ketika dibawa ke ranah apapun, ranah sosial, ranah ekonomi, ranah politik, dan seterusnya, menyebabkan dia akan berhati-hati. Allah mengawasi loh. Maka sungguh keliru orang yang menyatakan kalau dalam masalah politik ma agama jangan dibawa-bawalah. Ke kantor jangan bawa agama, ke pasar jangan bawa agama. Ah itu kan. Hmm, agama itu dasar bagi seluruh aktivitas kita dimanapun. Kalau ke pasar nggak bawa agama, nanti nipu, nanti sumpah palsu, nanti berbohong, nanti curang, mengurangi timbangan ya, menutupi aib barang, berdusta untuk menutupi uh, cacatnya dan seterusnya. Kalau agama nggak dibawa ke kantor nanti korupsi, korupsi waktu, korupsi fasilitas, korupsi uang, kalau agama nggak dibawa di, ke, ke, kepada masalah politik, akhirnya ya curang, zalim, berdusta, menipu rakyat kan gitu. Harus dibawa agama kemana-mana agar lurus loh. Salah satu wujud agama yang harus dibawa murokkabah, selalu merasa diawasi. Nggak berani dia berdusta, nggak berani dia nipu, nggak berani dia menyimpang karena ada Allah yang selalu mengawasinya. Berdasarkan hal itulah maka berkata Imam Ibn Qayyim, "Famashhadul ihsan huwa aslu a'malil qulubi kulliha." فإنه يجيب الحياء والإجلال والتعظيم والخشية والمحبة والإنابة والتوكل والخوض لله سبحانه وتعالى وذل له ويقطع الوسواس وحديث النفس ويجمع القلب والهم على الله فحظ العبد من القرب من الله على قدر حظه من مقام الإحسان وبحسبه تتفاوت الصلاة hatta yakuna baina salatir rajulain minal fadl kama baina samai wal ard wa qiyamuhuma wa ruku'ahuma wa sujuduhuma wahidah maka derajat ihsan tadi ihsan itu muraqabah merasa diawasi oleh Allah merupakan pokok dari seluruh amalan hati dari muraqabah ini lahir rasa malu kepada Allah. Ijlal, ijlal itu memuliakan Allah. Ta'zim, mengagungkan Allah. Ada rasa takut, ada rasa cinta, ada tawakal, ada khudu, ada khusyuk. Maka seluruh hati dan keinginan terfokus kepada Allah Azza wa Jalla kadar kedekatan seorang hamba kepada Allah ditentukan oleh kadar muraqabah dia kepada Allah. Semakin merasa diawasi oleh Allah, semakin dekat kepada Allah. Kadar kehusuan sholat seseorang sangat tergantung kepada kadar muraqabah dia ketika sholat. Sehingga ada dua orang sholat berdampingan di tempat yang sama, gerakannya sama, bacaannya sama, diimami oleh imam yang sama, tapi pahala, kekhusyuan, keutamaan antara dua orang ini antara langit dan bumi. Ruku bareng ruku, sujud bareng sujud, duduk bareng duduk, bacaan fatihah bareng bacaan fatihah. Tapi beda jauhnya seperti jauhnya langit dan bumi. Yang satu khusyuk, yang satu melamun. Yang khusyuk itu karena merasa diawasi oleh Allah. Coba bayangkan, kalau kita sedang ngobrol dengan bos, atasan, guru, atau siapapun. Guru melihat kita. Bagaimana sikap kita? Kita khusyuk. Kita fokus, menyimak, mendengarkan. Kan gitu ya. Tapi kalau umpamanya kita tidak sadar diawasi oleh guru, guru ngomong sambil menatap ke kita. Kita main-main HP, kita ngelamun, tatapan kosong gitu. Ingat kesana kemari gitu. Bagaimana sikap sang guru kepada kita? Ketika kita fokus, guru respect. Ketika kita main HP padahal dia sedang menerangkan, maka sang guru merasa dilecehkan. Merasa percuma dia memberikan pelajaran. Bagaimana sikapnya? Marah, digebrak. Kemarin waktu ada Syekh Haitham gitu kan diumumkan jangan ada yang main HP walaupun nyata di HP itu nyatet. Tapi kan kita nggak tahu apa nyatet, apa browsing kan gitu ya, atau chatting. <laughs> Ini ada rahasia yang nggak akan saya ungkap tadinya. Sebelum saya Haitham ke sini, itu ada pertemuan para asatidah di tempat lain. Beliau memberikan tausiah. Kalau di hadapan para ustadz tidak ada penerjemah. Langsung dengan bahasa Arab semuanya faham. Ada di antara ustadz yang nyatet melalui HP, tek tek tek tegur. Simpan itu HP-nya. <laughs> Langsung ditegur, tersinggung. Padahal mencatat. Nggak, jangan mencatat, perhatikan saja. Gitu. Apalagi direkam ada. Ke orang, orang merasa tersinggung. Kalau kita ngomong orang itu main HP atau celingak-celinguk atau ngelamun dengan tatapan kosong, nggak memperhatikan akan memberikan penilaian yang buruk. Bagaimana kalau seseorang ketika sholat kepada Allah Azza wa Jalla dalam sholatnya dia berpikir masalah lain. Masalah dunia. Dan Allah pasti tahu isi hati orang. Ngelamun, hambar sholatnya. Nggak memiliki faidah. Ini yang Allah ancam fawailul lil musallin alladhinahum an salatihim sahun. Celaka tuh orang yang sholatnya kayak begitu. Bukan celaka karena sholatnya, tapi karena sahunnya dia di dalam sholat. Jadi yang menentukan kualitas ibadah sholat seseorang bukan gerakan lahiriahnya. Ya, gerakan lahiriahnya membantu. Bukan bacaannya, tapi yang lebih penting murokobahnya itu loh. Berkata Muhammad bin Al-Mubarak ketika ditanya ma alamatul mahabbati lillah apa tanda mahabbatullah Mahabbatullah itu cinta kepada Allah. Apa tandanya seorang mencintai Allah? Beliau menjawab al-muraqabatu lil mahbub wa taharri li Tanda seseorang cinta kepada Allah, dia akan selalu merasa diawasi oleh yang dicintainya dan selalu berusaha meraih keriduannya. Berkata Ismail bin Junaid, Maladhi labuda lil apa yang mesti dilakukan oleh seorang hamba kepada Allah. Labudda minhu itu mau tidak mau harus. Kalau enggak bahaya, celaka gitu, binasa gitu. Apa yang harus dilakukan seorang hamba kepada Allah? Beliau menjawab mulazamatul ubudiyah ala sunnah wa dawamul muraqabah. Yang harus dilakukan oleh seorang hamba kepada Allah dua. Dua ini enggak bahaya. Binasa dia. Apa dua itu? Pertama, mulazamatul ubudiyah ala sunnah. Selalulah beribadah kepada Allah sesuai sunnah. Kedua, dawamul muraqabah. Selalulah merasa diawasi oleh Allah. Dua ini menjadi syarat diterimanya ibadah. Yang pertama, mutaba'ah terhadap sunnah. Mutaba itu mengikuti sunnah, mempraktekkan sunnah Nabi dalam melakukan ibadah. Kalau enggak ikut sunnah ditolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengamalkan satu amal ibadah tapi enggak mencontoh ke tata cara ibadahku itu ditolak. Kalau enggak sesuai sunnah ditolak. Selain diazab tentu saja falyahdharil الذين يخالفون عن amrihi an تصيبهم fitnah aw يصيبهم من adzabin alim. Itu Al-Qur'an surah An-Nur 63. Adalah orang-orang yang menyimpang dari sunnah Nabi ini takut mereka akan ditimpa fitnah di dunia dan akan diazab dengan azab pedih di akhirat. Itu orang yang tidak mengikuti sunnah. Ancaman ayat, ancaman hadis banyak. Yang keduanya selalu muraqabah, selalu merasa diawasi dan ini ikhlas. Maka berkata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, "Fal 'abdu mata al 'ubudiyah 'ala sunnah kana 'ala syariah wa mata dawamut." Eh, dawamun al muraqabah kana alal ikhlas fabidzalika yuhfadzu min minal khuruj anis mustaqim Seorang hamba ketika dia terus-terusan ibadah sesuai sunnah berarti dia di atas syariat. Dan ketika dia terus-terusan muraqabah berarti dia ikhlas. Dengan dua hal ini, dengan izin Allah terpeliharalah dia dari penyimpangan dari jalan yang lurus. Berkata Abu Hafs kepada Uthman An-Naisaburi rahimahullah. Ini cocok kepada para duat, para asatidah, para kiai, para ulama, para khatib, para pengajar. Mesti dihadirkan isi dari perkataan Abu Uthman An-Naisaburi ini. Perkataan Abu Hafas kepada Uthman An-Naisaburi. Kata Abu Hafas, Dua-duanya ulama. Uthman Naisaburi ulama yang suka ngajar. Abu Hafas gurunya. Gurunya memberikan nasihat kepada muridnya yang juga ulama. Coba perhatikan. Idza jalasta linnas fakun wa'idan liqalbik liqalbika wa linafsik. ولا يغرنك اجتماعهم عليك فإنهم يراقبون ظاهرك والله تعالى يراقب باطنك Kalau kamu duduk di hadapan manusia, ngasih tausiah, ngasih wajangan, pelajaran dan sejenisnya. Jadikan isi omonganmu sebagai nasihat bagi dirimu dan hatimu. Jangan kamu tertipu dengan berkumpulnya manusia mendengar omonganmu, jangan. Tertipu itu ada kebanggaan. Ada perasaan merasa diri lebih dibanding orang yang ada di hadapannya. Ada perasaan lebih mulia, lebih terhormat, lebih suci. Itu tertipu dia. Jangan tertipu dengan berkumpulnya orang dalam mendengarkan omonganmu. Fa'innahum yuraqibuna zahirak. Karena mereka hanya mengawasi aspek lahiriahmu. Para mustami kan hanya melihat Ustad dari aspek lahir, ya enggak? Itu pun hanya ketika ceramah. Kesehariannya lihat enggak? Tidak. Bagaimana cara Ustad itu muamalah? Tidak lihat. Tidak menyaksikan. Dia hanya menyaksikan ketika ceramah. Itu pun aspek lahirnya. Manusia mengawasi lahiriahmu, Allah mengawasi batinmu. Manusia nggak tahu kalau di, di dalam hati sang ustadz ada ria, ada ujub, ada takabur, ada merasa lebih dibanding yang lainnya. Manusia nggak lihat, Allah tahu. Kayaknya manusia sering memuji karena ketidaktahuan mereka tentang aib-aib kita. Allah tahu nggak? Allah tahu. Makanya pernah saya posting kan satu ungkapan, satu kuat dari seorang ulama yang menyatakan kalau kamu mampu bangun malam dan tahajud di malam hari, Jangan kamu lecehkan orang yang kebablasan tidur sampai subuhnya. Karena orang yang tidak tahajud lalu dia menyesal karena melewatkan tahajud lebih baik daripada orang yang tahajud lalu dia bangga dengan tahajudnya. Kalau kamu saum, saum sunat maksudnya. Jangan kamu lecehkan orang yang tidak saum. Karena boleh jadi orang yang tidak saum sunnah menyesal kenapa tidak saum. Dan itu lebih baik daripada orang yang saum tapi merasa ujub dengan saumnya. Ujub itu amalan hati. Menyesal amalan hati. Menyesal melewatkan ibadah lebih baik daripada ujub setelah melakukan ibadah. Oleh karena itulah kata Abu Hafiz kepada Abu Uthman An-Naisaburi tadi, kalau kamu duduk di hadapan manusia yang beri wejangan, jadikan isi wejangan untuk dirimu dan hatimu. Karena orang-orang hanya memperhatikan aspek lahiriahmu, sedangkan Allah memperhatikan aspek batiniahmu. Maka berkata Imam Ibn Qayyim selanjutnya, Ini beliau terangkan dalam kitab Madarijus Salikin. Juz yang kedua halaman 66. فإذا غفل العبد عن هذا المعنى صار قلبه منجدبا إلى الناس fayaqa'ul khalalu fi kalamihi wa af'alihi wa ahwalihi kulliha wa yurdihim walau bisakhatillahi ta'ala alaih. Kalau seorang hamba melalaikan aspek ini, maka hatinya akan menjadi caper untuk meraih perhatian manusia. Maka dia terjerumus ke dalam menghiasi ucapan, perbuatan dan keadaan lahiriahnya sekedar untuk mencari ridho manusia sekalipun harus meraih kemurkaan Allah Azza wa Intinya bagaimana agar manusia itu terkagum-kagum kepada dia Ah, intinya agar manusia itu menganggap dia itu wah gitu dia upaya walaupun tahu itu terlarang atau kadang-kadang dusta mengundang murka Allah azza wajalla dan ini biasanya dilakukan oleh para ustadz betapa banyaknya ustadz yang nggak peduli Allah ridho atau murka nggak terhadap isi ceramahnya Sampai dia ngarang kisah-kisah bohong, cerita-cerita fiktif sekedar menjadi bumbu yang menyebabkan ceramahnya seru, kocak, lucu, orang tertawa dan senang. Lebih parahnya lagi kisah fiktif ini menceritakan tentang para malaikat digambarkan malaikat itu seperti makhluk bodoh yang mudah ditipu gitu kan? <laughs> Pelecehan kepada malaikat yang mulia. Berdasarkan hal itu, maka perhatikan ucapan Abu Hafiz kepada muridnya Abu Uthman An-Naisaburi, kalau kamu duduk di hadapan manusia, jadikan isi ceramahmu ditujukan kepada hati dan dirimu. Manusia hanya mengawasi aspek lahir, Allah mengawasi aspek batin. Bagaimana penjelasan Quran Sunnah tentang muraqabah? Al-Quran penuh dengan penjelasan tentang keharusan kita untuk memiliki sifat muraqabah. Baik eksplisit ataupun implisit. Langsung ataupun tidak langsung. Contoh yang tidak langsung, Allah seling menjelaskan umpama innallaha bima ta'maluna alim innallaha bima ta'lam ta'maluna basir innallaha bima ta'maluna khabir Allah Maha melihat apapun yang kamu lakukan Allah Maha mengetahui apa yang kamu lakukan Allah Maha menyaksikan apapun yang kamu lakukan ini implisit Sadari kamu itu diawasi loh. Tidak berupa perintah langsung. Juga ayat yang terdapat dalam Ali Imran ayat 5 innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya Allah tak ada sesuatu pun yang tersembunyi baginya baik di langit ataupun di bumi. Semuanya serba terlihat terketahui oleh Allah. Wahwa huwa ma'akum aina kuntum. Allah selalu menyertai kalian dimanapun kalian berada. Inna rabbaka labil mirasad. Allah itu sesungguhnya selalu mengawasi, mengincar. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma sudur. Allah mengetahui pengkhianatan mata dan apa yang disembunyikan di dalam dada. Wa'lamu allaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui isi hati kalian, wanti-wanti kalian, hati-hati kalian. Wa kana Allahu ala kulli syai'ir raqiba dan Allah terhadap segala sesuatu maha mengawasi. Alam ya'lam bi annallaha yara Tidakkah manusia mengetahui bahwa Allah Azza wa Jalla maha melihat? Walitusna alai ala aini agar kamu ini diasuh, dipelihara melalui pengawasan mataku, kata Allah. Ini kepada Nabiullah Musa. Fir'aun kan mau membunuh semua anak laki-laki Bani Israel yang lahir gitu kan karena ada ramalan dari dukunnya bahwa nanti uh, ada anak eh, laki-laki dari bangsa uh, Bani Israel yang akan menghancurkan Fir'aun makanya semua anak laki-laki Bani Israel yang lahir dibunuh Nah Nabi Musa begitu lahir khawatir dibunuh di di dipalidkan dipalidkan itu apa di, dipalidkan di sungai <laughs> di apa dipalidkan dihanyutkan di sebuah peti eh ngalirnya ke belakang istana Fir'aun akhirnya apa dipelihara Allah yang ngatur. Kata Allah, walitusna ala, aini. Agar kamu, hai Musa, dipelihara. Ala aini, tapi dengan pengawasan mataku, kata Allah. Semua ayat-ayat tadi menunjukkan, menyadarkan kita untuk memiliki sifat muraqabah. Kita itu diawasi loh, selalu. 24 jam dari setiap detik dari kehidupan kita dalam sehari, nggak pernah lewat, diawasi oleh Allah, oleh para malaikat dan malaikat mencatat untuk diminta pertanggungjawabannya. Siapapun yang menyadari ini harus punya sifat muraqabah lah. Hadis lebih banyak lagi. Di antaranya nih Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata Rasul alaihi salatu wasallam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim dalam dua kitab sahihnya Idza aqala Allah Ta'ala Allah berfirman hadis qudsi Idza tahaddatha 'abdi bi ayyamala hasanah fa ana aktubuha lahu hasanah ila qal qalatil malaika rabbi dzaka 'abduk yuridu an ya'mala say'ah wa huwa absaru bihi faqala urqubu fa in amilaha faktubuha lahu bimisliha wa in tarakaha faktubuha lahu hasana innama tarakaha min jaraya kata Allah bila seorang hamba berniat berbicara dalam hati untuk melakukan satu kebaikan aku catatkan bagi dia satu kebaikan tidak diucapkan, belum dilakukan, hanya terbersit dalam hati niat baik, Allah tahu, Allah catat. Allah menyuruh malaikat untuk mencatatkan. Sampai kepada kalimat, hadis ini agak panjang, tapi di akhir kalimat hadis ini, para malaikat berkata, Ya Allah itu ada hambamu, dia ingin melakukan keburukan. Padahal Allah tahu lebih tahu daripada para malaikat. Apa kata Allah? Urkubu awasi dia. Jangan dulu dicatat. Kalau niatnya buruk, jangan dulu dicatat. Karena baru rencana. Urkubu. Awasi. Ini menunjukkan malaikat tahu isi hati orang. Apa seluruh malaikat? Tidak, hanya malaikat pencatat. Fa'in amilaha faktubuhu lahu bimithliha. Kalau dia jadi mengamalkan niat buruknya, catat sesuai dengan jenis amalannya. Satu dosa. Wa in tarokaha, tapi kalau di cancel, nggak jadi itu niat buruknya dilakukan, faktubuha lahu asana catat sebagai satu pahala kebaikan. Mengcancel satu keburukan itu pahala. Sudah niat mau melakukan dosa, kemudian digagalkan, itu pahala. Dengan catatan, inna matarokah min jaraya. Dia meninggalkan perbuatan buruknya, menggagalkan perbuatan keburukannya karena takut kepadaku. Karena takut dosa, itu baru dari sini nggak boleh disimpulkan saya setiap saat mau niat melakukan keburukan nanti saya cancel biar dapat pahala nggak boleh <laughs> seperti itu. Ingat menggagalkannya itu karena takut dosa, takut azab, takut kepada Allah baru pahala. Tapi kalau menggagalkannya karena malas, karena ada halangan, karena ada uzur, apalagi sudah berupaya tapi nggak jadi tetap dosa. Contoh umpamanya mau ngerampok sebuah rumah sudah digambar petanya kalau ketahuan kaburnya ke sana kalau berhasil nanti ke sana dan seterusnya sudah Nah, pas pada malam yang direncanakan dia pergi, eh di rumah sasaran itu banyak polisi, abri. Ternyata itu perwira. Aduh, nggak jadi deh. Walaupun ngerampoknya nggak jadi, dosanya sama, tetap sama dengan apabila dia merampok. Karena apa? Karena nggak jadinya itu ada uzur, ada hal yang di luar kemampuan dia. Dia tuh sudah berupaya, sudah ikhtiar, sudah melakukan aksi. Sebagaimana hadis idzal taqal muslimani bisayfihima fal qatil wal maqtul finnar bila dua muslim saling berhadapan dengan membawa pedangnya masing-masing mau saling bunuh yang membunuh yang dibunuh dua-duanya ke neraka dua-duanya tuh sahabat bertanya hadzal qatil Fama bal maktul, wahai Rasulullah, orang yang membunuh layak masuk neraka. Kenapa yang dibunuh juga masuk neraka? Bukankah dia korban? Beliau menjawab, Li annahu kana harisan qatli sahibihi. Karena tadinya dia juga berupaya membunuh lawannya. Bukan hanya niat. Sudah berupaya. Sudah ikhtiar, sudah berjuang. Cuma lawannya licin. Dia bacok, nyingcet, nyingcet tuh menghindar, dia tusuk, ditakis, gitu ya. Mau bacok lagi, eh keduluan, jers. <laughs> Sudah isiar. Keduluan dia, sudah berupaya. Itu sama dosanya dengan apabila berhasil. Mau berhasil mau tidak, kalau sudah diusahakan, dosanya sudah dapat. Perampok tadi sudah berupaya, sudah ber, berangkat dari rumah pas sampai wah bahaya banyak abri banyak polisi banyak pengawal nggak jadi walaupun ngerampoknya nggak jadi dosa merampoknya tetap sudah dia dapat menggagalkan niat buruk baru dianggap ibadah atau berpahala kalau menggagalkannya karena takut dosa padahal dia bisa berbuat kita Ingatkan kepada sebuah hadis tentang tawasul terhadap amal soleh. Tiga orang mas, e, berangkat kehujanan, terus berteduh di bawah gua, longsor, pintu gua tertutup apa? Batu besar. Didorong oleh bertiga, teuget-uget acan. Maknanya teuget-uget acan tidak bergerak sedikit pun. Tiga-tiganya berdoa dengan tawasul kepada amal soleh masing-masing. Salah satunya kita akan ceritakan tiga-tiganya panjang teing. Salah satunya berdoa ya Allah, dulu saya punya saudara sepupu wanita cantik luar biasa. Saya mencintai dengan puncak kecintaan seorang lelaki kepada wanita. Sering diajak, diiming-imingi, dikasihin, dikasih itu. Dia nggak mau berbuat dosa. Suatu saat musim paceklik tiba, kelaparan di mana-mana. Wanita itu datang ke saya, saya punya banyak persediaan harta dan makanan. Minta makan, minta bantuan. Saya bilang, boleh saya minta kasih bantuan asal kamu mau melayani saya. Saya kasih kamu 200 ribu dina adirham, Itu ratusan juta kalau diuangkan sekarang. Akhirnya dia mau. Pas mau berbuat, mau menzinahi dia, wanita itu menyatakan ittaqillah. Wala taksirul khatam illa bihaqqiha. Takutlah kamu kepada Allah. Jangan kamu pecahkan cincin kecuali dengan haknya. Mendengar itu, saya takut. Akhirnya nggak jadi. Padahal mampu dia melakukannya. nggak jadi karena takut kepada Allah. Saya biarkan dia pergi dengan membawa uang yang saya berikan dan saya tidak jadi. Lalu dia berdoa, Ya Allah, kalau apa yang saya lakukan itu merupakan ibadah yang makbul di sisimu, dengan ibadah itu bukakan pintu gua. Akhirnya pintu gua seret terbuka dan bisa keluar. Apa ibadahnya? Menggagalkan, mengcancel amalan buruk yang sudah dia niatkan tapi dia cancel, dia gagalkan karena takut dosa, takut azab. Itu baru ibadah. Doanya dikabul oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itulah maka hadis yang menyatakan kalau dia memiliki niat buruk jangan dicatat sampai dia amalkan kalau dia amalkan catat satu amalan buruk dosa, tapi kalau dia nggak jadi mengamalkan karena takut kepadaku, maka catat satu pahala. Tidak semua menggagalkan perbuatan buruk berpahala, enggak. Tergantung kenapa, alasan dia menggagalkannya. Kalau hayu ah kita nyopet, hayu, oh hujan enggak jadi ah. Tetap dosa nyopetnya itu dapat loh. Seperti itu ya. Inilah penjelasan tentang apa? Tentang muraqabah. Nanti kita sampai kepada penjelasan marotibul muraqabah. Beberapa tingkatan muraqabah akan kita jelaskan di hari Kamis yang akan datang insyaallah. Sekarang cukup sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya. jawab. Sebelum itu ada pengumuman untuk besok. Mohon maaf libur dulu ya tidak ada kajian besok. Karena ada uzur, insyaallah untuk Jumat yang akan datang baru ada. Kamis yang akan datang ada. Bismillah Ustaz, apa hukumnya jika sholat dengan perasaan takut bacaan hafalan suratnya salah karena merasa ada yang mengawasi? Tergantung siapa dulu yang mengawasinya orang atau Allah atau malaikat gitu ya. Beberapa hari lalu saya bermimpi membaca surah An-Nasr. Apa hukumnya menjadikan mimpi sebagai petunjuk? Berarti ada dua pertanyaan. Taib, eh, perasaan takut salah ketika membaca surat karena ada yang mengawasi. Kalau yang mengawasinya dia merasa diawasi oleh Allah oleh para malaikat ya itulah muraqabah bagus akhirnya dia fokus agar tidak salah bagus tapi kalau umpamanya yang mengawasinya orang duh saya sholat dikeraskan bacaannya ada calon mertua nih denger akhirnya dibagus-baguskan itu riak membagus-baguskan perbuatan atau amalan karena orang, ya itu riak, tidak boleh. Jadi tergantung merasa diawasinya oleh siapa. Ya. Berkata Fudal bin Iyad, tarkun nas, eh, tarkul amal li ajri nas riya. Wal amalu li ajri nas syirkun. Wal ikhlas ayyu afiyanallahu minhuma. Meninggalkan amalan karena manusia itu ria. Beramal karena manusia itu syirik. Lalu apa ikhlas? Ikhlas semoga Allah menyelamatkan kita dari kedua-duanya. Artinya mau meninggalkan amalan, mau beramal bukan karena orang, tapi karena Allah. Karena ingin dibalas oleh Allah, diberi penilaian oleh Allah, diberi apresiasi oleh Allah bukan oleh orang, ya. Beberapa hari lalu saya mimpi membaca surah An-Nasr. Apa hukum menjadikan mimpi sebagai petunjuk? Membaca surah An-Nasr apa petunjuknya? Apa harus dibaca gitu dalam surah dalam salat? Enggak. Nah, pertama mimpi itu bisa betul dari Allah, bisa dari setan dan bisa tidak bermakna apa-apa. Kalau kita mimpi jelas, jelas ingat sampai bangun. Terus bagus. Nabi Ali Shallallahu Wasallam hanya menjelaskan adab ketika kita bermimpi. Tidak menyuruh cari takwil dari mimpi itu, arti dari mimpi enggak. Kalau mimpinya bagus, jelas, silakan hamdalah, mintalah kebaikan dari mimpi itu kepada Allah dan boleh diceritakan. Tapi enggak boleh ditambah-tambah biar seru ditambah aja enggak enggak boleh. Itu dusta, dosa. Adapun kalau mimpinya buruk, Begitu bangun cepatlah ta'awul. Berlindung kepada Allah Azza wa Jalla minta dihindarkan dari keburukan akibat mimpi buruk dan jangan diceritakan kepada orang lain. Jangan juga mencari arti takwil dari mimpi tersebut, ya. Itu yang diajarkan oleh Nabi ali alaihi wasallam Adab ketika bermimpi baik mimpi baik ataupun mimpi buruk. Boleh enggak menjadikan mimpi jadi hujjah? Saya mimpi ketemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu memberitahukan hadis itu tuh doif. Lalu saya ajarkan hadis itu doif kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpi saya. Mimpi ketemu Nabi pasti benar. Iya, kalau itu betul Nabi. Setan bisa enggak ngaku-ngaku jadi Nabi dalam mimpi? Iya. Kita kan nggak tahu sosok Nabi alaihi salatu wasallam seperti apa. Kalau para sahabat tahu karena ketemu langsung. nggak mungkin tertipu. Kalau kita bisa tertipu. Datang orang dalam mimpi kita jelas ya, lalu mengajarkan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Nabi dalam Quran dan hadis. Lalu kita anggap wah ini langsung hadis Nabi lewat mimpi. Kita tanya, "Kamu lihat Nabi dalam mimpi?" "Lihat jelas." Gimana sosoknya? Pesek, hitam gitu, agak sawo matang, kurus. <laughs> Jelas itu setan. Nabi mah tidak begitu. Bagaimana hidung Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mancung. Bagaimana kulitnya? Putih, ya. Bagaimana dedegannya apa kurus? Enggak. Akar beliau. Tapi dia ngaku ngakunya Nabi Muhammad, saya Nabi Muhammad, Nabi kamu. Oh, itu setan. Setan berani ngaku jadi nabi dalam mimpi? Sangat berani, ngaku Allah juga berani dia mah. Maka tidak boleh kita ini mengklaim bertemu Nabi di mimpi lalu Nabi mengajarkan ini. Yang tidak ada di dalam hadis. Mustahil Nabi mengajarkan orang soleh lewat mimpi, sementara selama hidupnya beliau tidak mengajarkan hal itu ketika masih hidup kepada para sahabatnya. Mustahil. Berarti agama belum sempurna atau kalau begitu ya. Sampai ada orang, Kiai gimana hadis ini sahih tidak? Oh, nanti malam saya tanya ke Nabi, saya mau mimpi kata Nabi. Kalau kata Nabi sahih, sahih. Kalau tidak itu orang. Jadi sahih tidaknya hadis bukan diketahui lewat mimpi tapi lewat ilmu mustalahul hadis. Periksa sanadnya, periksa para perawinya gitu ya, baru nanti bisa ketahui. Kalau kita punya kemampuan untuk itu. Wallahu a'lam. Ustaz saya sering ikut kajian, ikut dengar kajian, ikut kegiatan-kegiatan keagamaan, tapi tapi masih susah sholat. Kenapa ya? Ya kenapa tuh? Itu pertanyaan saya. Kan sering ikut kajian. Ikut kalau ada TSL peduli gitu, eh TS, TS peduli ikut. Ada pembangunan masjid ikut nyumbang, tapi sholat susah. Kenapa? Itu pertanyaan kita. Mungkin pertama ya, gimana ketika ngaji? Jangan-jangan ketika ngaji ngelamun, chatting, browsing, tidak nyerap. Kedua, niat. Niat ngaji mau apa? Saya mah biar dapat jodoh yang soleh. Oh, salah atau dan niat lagi. Niatnya apa? Ah, biar banyak teman saja. Saya nggak begitu peduli kepada isi ceramah tapi banyak teman. Siapa tahu ada yang ngasih modal ke saya. Eh, salah lagi niat itu. Pertama lihat niatnya, kedua lihat selama kajiannya. Niat terlibat dalam kegiatan-kegiatan suka jadi panitia daurah, panitia kajian, apa niatnya? Kalau niatnya benar, caranya benar, mestinya mengundang turunnya hidayah. Masa pegiat dakwah, aktivis dakwah, sholat susah, memalukan, mencoreng citra dakwah. Nanti tetangga-tetangga bilang, jangan kasih itu. Ya. Ngaji sering, sholat enggak. Enggak manfaat ngajinya. Ya. Jadi setiap amal soleh yang benar dan diterima, harus mendorong dia melakukan amal soleh yang lainnya. Itu begitu. Bagaimana kalau kita diimamin sholat oleh suami yang belum betul bacaan makhraj dan tajwidnya? Jangan biarkan suami jadi imam kita di istri. Suruh ke masjid. Wajib laki-laki ke masjid. Tapi keluarga saya nggak ada yang mengimami. Biarkan istri sholat sendirian. Istri nggak wajib sholat di masjid. Lebih baik istri sholat di rumah. Nabi berapa istrinya? Banyak. Pernah nggak beliau mengimami istrinya di rumah? Enggak. Kalau sholat fardu ya. Selalu di masjid. Jadi jangan biarkan suami jadi imam. Apalagi bacaannya nggak benar. Tajwid makhrajnya ya. Pertama suruh ke masjid. Kedua suruh belajar tahsin. Cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Bagus juga. Ini juga berlaku bagi seluruh ikhwan aktivis dakwah, para pengurus yayasan wajib belajar tahsin. Jangan sampai aktif di kegiatan dakwah menjadi pengurus yayasan, tajwid makhrajnya masih memalukan. Mencoreng citra dakwah iya. Makanya kemarin ada pembicaraan saya dengan berapa pengurus. Wajib bagi semua pengurus yayasan ikut tahsin. Wajib itu. Kalau enggak ada sanksi. Sudah ketok palu. Diberlakukannya minggu depan. Siap-siap Ikhwan. Bukan menakut-nakuti untuk <laughs> Tarqiyah namanya. Tarqiyah itu peningkatan kualitas para aktivis dakwah. Minimal ngajinya harus benar. Nanti jadi muadzin, jadi imam di masjid, dari adzannya aja kelihatan ini orang nggak bisa baca Quran nih. Panjang pendeknya, makhrajnya salah, keliru. Hanya dari adzan, hanya dari komat kita bisa tahu orang ini benar nggak baca Quran. Nah, seperti itu ya. Jadi suruh suami ke keluar dari rumah, sholat di masjid, berjamaah di masjid, jangan jadi imam di rumah, dan suruh belajar tajwid makhraj yang benar. Ya. Afan keluar topik. Mohon penjelasan tentang dua keterangan yang seolah bertentangan tentang orang kafir yang orang kafir yang terombang-ambing di laut lalu berdoa kepada Allah lalu diselamatkan setelah ia selamat ia kembali kafir. Tentang muslim yang berdoa mengangkat tangan safar dan lusuh namun ia tidak didengar doanya oleh Allah karena memakai pakaian yang haram. Bukankah kafir seberat-berat dosa mengapa si kafir dikabulkan? Pertanyaan yang bagus. Dua orang yang kafir dikabul karena ketika pas dia berdoa, pas dia berdoa disebutkan da'awallaha mukhlisina lahuddin. Dia berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan seluruh pelaksanaan agama. Di dalamnya terkandung ada taubat dulu dari kekafirannya, dari perbuatan syiriknya, mengakui seluruh kesalahan, ikhlas selalu berdoa, meyakini satu-satunya yang bisa menyelamatkan dirinya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika itu dikabul. Falamma najahum ilal barri ketika kami selamatkan dia kembali ke daratan ke, ke daratan idahum yusyrikun mereka musyrik lagi. Setelah dikabulkannya doa, musyrik lagi, tidak bersyukur dia. Tapi pas ketika berdoa mah benar-benar dia itu bersih. Itu yang menjadi penyebab dikabulkannya doa. Adapun orang muslim ya dia safar. Safar penyebab dikabulkannya doa. The kill and the dekucol. Itu menderita. Itu menderita termasuk sebab dikabulkannya doa. Terus rafa'a yadayhi ilas sama dia mengangkat kedua tangan ketika berdoa ke langit. Dan mengangkat kedua tangan termasuk sebab dikabulkannya doa. Terus dia bilang, Ya Rabb, Ya Rabb, ilhah. Ilhah itu mengulang-ulang doanya. Itu termasuk apa namanya dikabulkannya doa. Banyak faktor penyebab dikabulkannya doa. Ya safar, ya menderita, ya dia itu ilhah tadi, ya kemudian mengangkat tangan gitu ya. Tapi kenapa tidak dikabul? Karena ada sesuatu penghalang ketika dia berdoa. Pakaiannya haram, makanannya haram, dan tidak ditobati dulu. Ditolak. Itu bedanya. Ada penghalang doa kalau orang musyrik yang tadi ketika berdoa nggak ada penghalang dari doanya. Mukhlisina lahuddin. Tulus, ikhlas. Memurnikan seluruh pelaksanaan agama, lahir dan batin. Hanya untuk Allah. Ketika itu. Hanya dia kembali musyrik setelah doanya dikabul. Gitu saja. Tapi pas berdoanya mah. Uh oh, benar-benar benar. Sungguh-sungguh. Itu yang menjadi penyebab dikabulkannya yang ini dan ditolaknya doa yang itu. Dua keterangan ini tidak bertolak belakang. Allahu a'lam. Apa hukumnya suami memanggil istri dengan panggilan ummi? Apa arti ummi? Ibuku gitu ya. Jadi apakah menyamakan istrinya dengan ibunya? Sama dengan memanggil ibu, mama, terus apalagi ma. Hanya bahasa Arabnya umi. Bahasa Indonesia, bahasa Sundanya ibu apa gitu ya. Bahasa apanya masih bahasa Indonesia mamah, papa. Itu artinya sama. Bapakku, ibuku. Dalam bahasa Arab, umi Abi boleh tidak? Ya. Kalau meniatkan itu seperti ibunya sendiri tidak boleh. Tapi kalau itu panggilan lumrah sama dengan bu sini gitu. Itu pun dia ungkapkan ke ibunya, bu, ibu ada yang diinginkan saya belikan. Ibu ucapan itu bisa ke ibunya, bisa ke istrinya, ya enggak? Sama kalimatnya. Apa yang membedakan? Niat. Dia memanggil istrinya dengan sebutan ibu karena lumrahnya di daerahnya seperti itu. Ke ibunya juga panggil ibu, tidak pakai ibuku, enggak. Bolehkah memberi makan anak kue yang berbentuk binatang atau boneka dengan badan yang utuh. Kalau itu dimakan dihancurkan boleh. Yang seperti itu lalu dihinakan, diinjak, di, dimakan boleh. Hebat nih. Orang dimakan si hulek lagi. <laughs> dimakan. Yang tidak boleh dimuliakan. dibuikin kue berupa orang lalu disembah maka itu tidak boleh. Sejak anak sebelum meninggal, hmm? sejak anak sebelum meninggal, sekarang sudah meninggal, berwasiat tentang warisan, kayak, kayak salah baca kemarin. Sejak anak sebelum meninggal, ber... oh bukan sejak ayah, ayah anak sebelum meninggal, oh berwasiat tentang warisan. Rumah peninggalan ayah diberikan khusus untuk anak, untuk anak perempuan dan yang lain seperti tanah untuk anak laki-laki dan sejak anak meninggal dunia dan ayah anak meninggal dunia. Setelah ayah anak meninggal dunia, ibu anak meminta warisan dibagi rata antara laki dan perempuan. Mana yang harus diturut? Dua-duanya tidak boleh diturut. Dua-duanya maksiat. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Bolehkah anak tidak mengikuti wasiat ayah dan ibu? Bukan boleh, wajib tidak mengikuti. Karena tidak sesuai dengan syariat. Apa yang sebaiknya yang harus anak lakukan? Iya, jangan diikuti. Ya, kalau wasiat boleh, asal bukan ke ahli waris. Kalau anak-anak ahli waris tidak boleh berwasiat. Ini rumah yang ditempati untuk si bungsu. Itu wasiat. Tidak boleh. La wasiyata lil waris. Tidak boleh berwasiat bagi ahli waris. Karena ahli waris akan peroleh bagian yang sudah Allah tentukan dari warisan ayahnya. Jadi jangan diikuti tetap aja bagi waris sesuai dengan ketentuan. Demikian juga ibu masih ada bagi rata nggak boleh. Nanti ibu sakit hati. Ya asal jelaskan dengan baik bu masalah warisan masalah syariat Allah sudah mengatur nggak boleh dibagi rata. Ini ada aturannya gitu aja. Kalau enggak dosa karena tidak melaksanakan aturan Allah dalam hal warisan. Kasih penjelasan yang baik, insya Allah tidak akan tersinggung. Ya, demikian. Allah a'lam. Terakhir, bagaimana sikap kita ketika kita berhadapan dengan begal, sedangkan kita sedang di motor bawa anak dan istri? Kalau berani, kita punya kemampuan ya lawan sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika datang wahai Rasulullah bagaimana kalau ada orang yang mau merampas hartaku kata beliau la tu'ti jangan kamu berikan fa in qatalani kalau dia mau membunuh aku gimana qatilhu lawan kalau umpamanya saya terbunuh, anta fil jannah. Kamu di, di, di surga. Kalau dia yang terbunuh, huwa finnar. Dia dalam neraka. Itu advis Nabi Wasallam. Tidak memberi peluang kepada begal, rampok untuk bertindak leluasa. Korbannya memperoleh dukungan syar'i untuk melawan. Jadi kalau umpamanya dibegal di motor, menepi dulu, Istrinya anaknya ngumpet. Biar ini sepuluh orang saya hadapi. Kalau kita punya kemampuan silakan lawan. Susahnya di kita begal mau merampok membunuh kita kita lawan begalnya mati kita dihukum ya enggak atau jangankan mati benyut sejuk, lapor polisi saya dipukul <laughs> korbannya bisa dipenjara Kemarin ada kasus begitu tapi katanya sudah ada ano ya, klarifikasi nggak jadi. Lawan. Kalau umpamanya kita punya kemampuan. Tapi kalau nggak punya kemampuan, dilawan juga wah pas nonjok kita malah yang kekerepengan. Terus nyawa kita terancam, anak istri bisa berbahaya gitu ya. Ya sudah mana yang lebih maslahat? motor bisa dicari nyawa istri dan anak istri memang bisa dicari lagi anak nggak bisa <laughs> tapi istri yang seperti ini susah gitu ya yang lebih baik banyak tapi yang punya kenangan tersendiri ini nggak ada nah, ini sudahlah berikan demi kemaslahatan nanti lapor polisi ya jadi ya, yang paling pertama silakan lawan kalau punya kemampuan ya Tapi kalau umpamanya aduh khawatir begini khawatir begitu ya sudah. Ya cukup sampai di sini subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaikal hamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.